Teste, teste, teste, teste. 102, 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا في هذه الليلة المباركة اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا في هذا الصباح المبارك إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا احشرنا في زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah mendapatkan hidayah dari Allah diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah dan ahli istiqomah Alhamdulillah di pagi ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari inilah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bukhari ini satu buku kumpulan hadis Nabi yang amat sahih yang diambil yang atau kami ambil dari guru, dari guru, dari guru hingga sampai kepada Al-Imam Bukhari dan terus ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita akan membaca syarahnya, apa mukhtasornya, ringkasannya. Ya, itu satu kitab yang namanya Tajridus Sharih yang telah dibuang sanad-sanad hadisnya jadi langsung dibaca hadisnya untuk meringkas. Dan jika ada pengulangan di dalam hadis Bukhari, maka oleh Syekh Zabiti tidak diulang-ulang lagi untuk mempercepat pembacaan kitab Bukhari. Ini saja barangkali perlu dimulai pembacaan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musallif hanal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim wa sururihim ila anqal Saifah 20 Bismillahirrahmanirrahim an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna hadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyah wa qala man qatala litakuna likalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qala baina ana amshi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kharabil mati kharabil Madinah wa huwa ma'ahu famarra bi nafarin minal yahud Faqala ba'duhum li ba'din salu sa'u saluhu 'anir ruh. Faqala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunah. Faqala ba'duhum lanas'alannahu. Faqama rajulun minhum faqala ya abal Qasim mar marruh fasakat faqultu innahu yuha ilaihi faqumtu falamma falamman jala falamma falamman jala anhu Qal yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. An Anasin radhiyallahu anhu qal kana Mu'adzun radhifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al rajul. Faqala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik salasan. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa <clears throat> asyhadu anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar qal ya rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshirun qala idza yatak idza yatak idza yattakilu wa akhbara biha mu'adun inda mautihi ta'assuman an ummi salamata radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu radhiyallahu anha ila Nabi sallallahu alaihi Ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqqi fahal 'alal min ghuslin idha talamat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma'a faghattat Ummu Sulai ya Rasulullah wa nakhtalimul mar'atu qala tarabat yaminuka fabima yushbiha waladuha an ali radhiyallahu anhu aqal kuntu rajulan mazzaan mazzaan fa amartul miqdada ay yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasalahu faqala fihi alwudu an abdillah ibn umar radhiyallahu anhu ma anna rajulan qama fil masjidi faqala ya rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla Faqala Rasulullah yuhillu ahlul Madinati min dhil min dhil Khulaifah wa yuhillu ahlus Syami min min minal Juhfah wa yuhillu ahlu Najdin min Qarn. Qala qala Ibn Umar wa yaz'umuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahla wa yuhillu ahlul Yamani min Yulamlam wa kana nu wa kana Ibn Umar yaqul walam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanhu radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma yal ma yalbasul muhrim qal la yalbasul qamisa wala imamata wala sarawila wala turnusa wala thawban wala thawban masahul warsu awis sa'faran fa illam fa illam yajidin na'lain fal yalbasil khuffain wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Qala qala rajulun min Hadramaut mal hadasu ya Aba Hurairah faqala fusaun aw duratun. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurra muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al an Abdullah ibn Yazid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati faqala la faqala la yan faqala la yanfatilu aw la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajid aw yajid rihan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakho thumma shalla wa lam yatawaddo wa rubbama qala in taja'a hatta nafakho thumma qama fa shalla an usamata an, um, an usamata bin Zaid radhiyallahu anhu ma qala dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafatah hatta ida kana bisyi'bi nazala bisyi'bi fabala thumma tawaddaa wa lam yusbi fakultu fakultu as ya Rasulullah fakola as amamak farokiba falamaja jaa al-musdalifa nazala fatawaddaa fa asbagha al-wudu thumma uqimatis salatu fa sallal maghriba thumma ana kullu insanin bi bi'irah fi manzili thumma uqimatil isya fa shalla wa lam yusalli bainahuma an ibni abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddaa fa ghasala wajhahu akhadha ghurfatan min ma'in fatamat madha biha wastanshaqa thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakada adhafaha ila yadihi al-ukhra fa ghasala biha wajhahu thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna Tuma akhadha ghurfatan mimain ma'in faghazala biha yadahu yusra Tuma masaha bi Tuma akhadha ghurfatan mimain farosa 'ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Tuma akhadha gorfata ukhra faghazala biha yakni rijlahu al-yusra. Tuma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Idza dakhala al-hala'ah qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ani Ibni An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a qala fawadatu lahu wadu'an faqala man wada'a hadha fa ukhbir faqala Allahumma faqihu fid din An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ata hadukum al-ghaita falayastaqbil al-qiblata wa yuwalliha dhahrahu sarraku aw ghar aw gharribu. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala inna nasan sayaquluna idza qa'adta ala hajatika falastak falatastaqbil al-qiblata wa la baital maqdis laqadir taqaitu yauman ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala balinatain mustaqbilan Baitul Maqdis lihajati. An Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tab idza tabarrazna ila al manasi'i wa huwa sa'idun afyah fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'ak nisa'aka falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fakharajat Saudatu bintu Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'an wa kanat imra'atan tawilatan fanadaha Umaru ala qad arafanaki ya Saudah hirsun ala ayyan zilal hijab fa anzalallahu azza wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li aji'u ana wa gulamun ma'ana WATUN mim ma'in wa fi riwayah min ma'in wa ANA ZATUN yastanji bil ma' an abi qatadah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza ata al khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala ittaba'tun nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi fakana la yaltafit fadanautu minhu faqala abghi abghini ahjaron istangkit biha aw nahwa wala ta'tini bi admin wala rausin fa ataituhu bi ahjarin bi tarafin siyabin fa wada'tu ila janbihi wa aradtu anhu falamma qada atba'ahu bihin An Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin fawajadtu hajaraini faltamastu as salisa falam ajidhu fa akhadhu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha hajarain wa alqa rawsata wa qala hadha riksun Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Al Alqamah dari Abdullah qala Bainama ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam يخر بالمدينة وهو يتوكأ على asibin Suatu ketika ini para sahabat Nabi berjalan dengan Nabi Muhammad SAW di tempat di pinggir kota yang sepi. Khirab itu satu daerah yang sepi bahwa yatawakka'u dan Nabi Muhammad saat itu bersandar ala asi bin ma'ahu dengan tongkat yang dibuat dari bukan pelepah kurma kalau pohon kelapa ada yang daun kelapa itu ada yang kayunya kayu yang kalau kurma pun ada semacam itu kalau bahasa Jawanya bongkok ya. Ada, jadi ada korma itu, ada kayunya. Korma itu dijadikan oleh Rasulullah tongkat untuk berjalan untuk Nabi Muhammad bersandar. Famarra binafari al Yahud. Kemudian melewati sekelompok orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din sebagian berbisik dengan yang lainnya. Artinya orang Yahudi itu tahu kalau itu nabi, hanya kesombongannya saja yang menjadikan mereka itu menolak. Saluhu anir ruh. Ayo tes tanya aja Muhammad itu ke tentang ruh. Ruh. Wa qala ba'duhum Sebagian lagi, lagi berkata, La tasalu, jangan tanya. Karena pernah diancam dulu. La tasalu an asya'in tubdalakum tasukum orang Bani Israel itu orang Yahudi itu banyak tanya, sudah di tas ini banyak tanya, tanya, tanya. Akhirnya dijawab ngerepotkan, merasa kerepotan. Akhirnya mereka ingat itu, wala tas'aluhu. Jangan tanya, la yaji'u fihi syai'un takrahunahu. Jangan sampai datang sesuatu yang engkau tidak suka. Awas nanti ada omongan dari Muhammad yang memberatkan kita, mending enggak usah tanya. Jadi inilah orang Yahudi itu jeleknya. Bertanya tidak ada perlunya. Kalau bertanya tidak ada perlunya. Makanya seorang santri yang baik tidak akan bertanya kecuali ada perlunya. Jadi kalau orang Yahudi bertanya tidak ada perlunya karena merengkel, orangnya mokong, keras kepala, suka tanya. Sehingga mendapatkan hukuman atas aluan an asya an asya intub dalakum tasukum. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu banyak tanya. Dan di saat mereka tidak bertanya, jelek. Takut dibebani. Nah ini kan ada. Wah kalau kita yang ngomong nanti kita yang kena dapat tugas. Nah, ini kan santri tidak baik. Atau wah jangan-jangan diharamkan pekerjaan saya nanti. Ini termasuk orang muslim mukmin yang nggak benar. Mumpung ada seorang alim tanyakan pekerjaan pekerjaan saya ini halal atau tidak, haram atau tidak. Harus berani bertanya. Tapi lihat orang Yahudi di saat tanya bukan karena pengen dapat ilmu hanya karena kurang ajar, dan di saat diam hanya ya. Lihat bahasanya la fi syai'i ya Jangan tanya nanti ada sesuatu yang membebankan kita, memberatkan kita, lihat. Ini ada watak semacam ini ada. Makanya sering lebih banyak orang yang ikut watak-watak seperti ini cuek. Ah, nanti kita lagi yang dapat beban, nanti kita lagi. Atau wah jangan-jangan diharamkan pekerjaan saya. Jangan-jangan ini nggak boleh. Nah, ini ada orang semacam ini. Tanya kiai takut dilarang. Padahal kalau dilarang oleh kiai maksudnya jangan sampai masuk neraka. Sangat bagus larangan ulama. Tapi dasar dia lebih senang dengan pekerjaan dan hartanya. Maka taknya ke kiai pun takut. Karena apa? Laya ciu. Fihi syai'un nahu. Jangan sampai nanti kiainya ngomong yang kitanya nggak senang. Jangan-jangan jualan ini nggak boleh. Jangan-jangan sistem marketing begini nggak boleh. Jangan-jangan ini. Akhirnya ini kayak orang Yahudi tidak mau bertanyanya bukan karena dia sudah tahu, akan tapi karena dia takut bahwasanya terbebani. Dan di saat bertanya pun bukan karena pengen tahu, tapi karena wataknya yang suka merengkel, yang suka mokong, banyak tanya, tidak mau patuh. Waqala ba'duhum yang lain lagi lah ini. Ada dua model manusia, nggak mau bertanya takut beranak. Yang lain lagi mengatakan alannah Kita harus tanya. Harus tanya. Faqama rajulun minhum sehingga ada satu orang Yahudi berdiri. Berdiri faqala dan berkata, "Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim maksudnya Nabi Muhammad, ya Rasulullah." Marruh. Nah, ini pertanyaannya yang aneh-aneh. Pertanyaannya aneh, marruh apa itu ruh? Waduh. Yang bertanya ternyata orang Yahudi ya. Makanya kalau orang terlalu banyak cerewet, hal yang penting seharusnya tanya wudhu, tanya bab sholat, bab zakat, eh untuk tanya akal, ruh, nyawa, tempatnya di mana, terus ini. Kalau panjang ini adalah mendekati pertanyaannya orang orang Yahudi. Ruh itu apa? Saya kata, kemudian diam. Fakultu innahu yuha ilahi. Perawinya tadi Al-Qamah dari Abdillah berkata, "Innahu sesungguhnya yuha ilaihi diwahyukan kepada Nabi Muhammad." Qumtu, kemudian aku berdiri. Falaman jala anhu setelah selesai, injala itu maksudnya tersingkap, maksudnya selesai pewahyuannya. Qala berkata Nabi Muhammad, "Yas'alunaka 'anir ruhi." Nah ini. Turunnya untuk orang Yahudi, namanya ini asbabul wurud. Jadi ayat Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh ayat Quran, orang-orang pada bertanya, wahai Muhammad tentang roh. Ini ternyata pertama kali turun kepada orang Yahudi. Yahudi tanya ke Nabi Muhammad, apa itu roh? Turun Al-Quran, wayas alunaka anir ruh. Mereka pada bertanya tentang roh wahai Muhammad. Kul, jawab wahai Muhammad. Ar-ruhu min amri rabbi, itu urusan Tuhanmu. Nah. Makanya jangan terlalu banyak dibahas. Yang penting kan percaya kita itu adanya roh. Kalau tidak percaya kenapa takut, takut mati? Ayo. Kenapa kalau jalan di pinggir, nggak mau di tengah jalan rel kereta api? Karena kalau ditabrak kereta api saya mati. Kenapa? Saya punya roh. Ini cukuplah dipercaya bahwasanya roh itu ada. Makanya biasakanlah menghindari dari berbincang-bincang sesuatu yang tidak ada gunanya perbincangannya orang Yahudi dibahas ruh panjang satu jam cerita tentang ruh ah, habis waktu karena ini termasuk bentuk pertanyaannya orang orang Yahudi kul katakanlah arruhu ruh itu adalah min amir rabbi wa ma utu minal ilmi ila qalila kamu tidak akan diberi ilmu tentang ruh illa qalila kecuali sedikit kalaupun kamu tahu sedikit maka sedikit itu pun Sedikit itu pun ya, yang engkau ketahui itu sedikit. Maka lebih dari itu kamu tidak tahu. Sehingga dihubungkan dengan masalah roh ini juga masalah akal. Lihat para filosof, orang yang sudah terjun di dunia falsafah, lihat dibahas roh adalah begini, akal begini. Sampai dibahas 10 lembar. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan, Allah memerintahkan, mengucapkan, Kul, kulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi roh kita, yang penting kita ini jelas, kita ini punya roh. Kita ini ada roh. Lalu tempatnya di mana seperti apa? Sehingga banyak. Roh itu seperti kal'udil ahdari. wa bilaunil miyahi. Seperti kayu hijau yang berubah-ubah warnanya seperti warnanya air. Artinya kalau di orang adalah rohnya orang ini. Ada ini adalah termasuk disebutkan oleh Imam Baijuri. Imam Baijuri pun hanya menukil dari para filosof-filosof. Bukan berarti Imam Baijuri mengikuti caranya orang-orang Yahudi. Jadi yang penting kita percaya adanya roh. Jadi kalau kita ingin membahas dengan saudara-saudara kita, bahaslah sesuatu yang pasti. Kalau masalah roh percaya enggak kamu adanya roh? Enggak percaya. Coba kenapa ada orang mati? Jadi roh itu ada, wa amri rabbi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak dibahas tentang akal letaknya di mana. Lihat para filosof sendiri bingung. Ada yang mengatakan terletaknya akal adalah di hati. Sebagian lagi mengatakan bukan, letaknya bukan di situ. Tapi letaknya adalah di otak. Buktinya kalau orang dijedorkan kepalanya ke dinding bisa hilang otaknya. Macam-macam. Eh, dan biasanya kalau orang mau mabuk itu pusing dulu baru hilang akalnya. Ini hanya sekedar reka-reka saja. Bahwasanya itu adalah akal. Jadi jangan kita berbicara tentang macam-macam, tentang akal, tentang yang namanya roh. Jangan ulama mengikutkan yang namanya roh. Akal ini ikut, itu min amri robbi juga. Jadi kita akan membahas, jadi biasakan kalau kita berbicara sesuatu yang perlu. Jangan sampai perbincangan kita seperti perbincangan orang Yahudi selalu menanyakan sesuatu yang tidak banyak penting, tidak maknanya. Tidak banyak maknanya, tidak terlalu penting. Kemudian ini, ini adalah adab. Jadi yang bertanya tentang ruh ini adalah pertama kali orang Yahudi dan ayat itu turun kepada orang Yahudi. Yas'alunaka 'anir ruh suruh menjelaskan tentang ruh. Kemudian ada lagi satu hadis yang diriwayatkan karena ini kitabnya lain ini di bawah ini. Hadis yang diriwatkan oleh Ummu Salamah beberapa hadis di bawahnya atau langsung saja di bawahnya tadi ya hadis dari Anas bin Malik ya dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'at radifuhu 'ala rahli dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad wa Muadun dan Muad itu radifuhu 'ala rahli yang membonceng Nabi Muhammad di dalam perjalanannya. Qala kemudian ya Muadz Ya Muad bin Jabal wahai Muad bin Jabal qala labbaik ya Rasulullah Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah wasa'daik dan sungguh aku penuhi kepanggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Labbaik wasa'daik. Dengan senang ya Rasulullah kau panggil aku. Dengan senang labbaik aku penuhi panggilanmu wasa'daik wasa'daik dan dengan penuh kegembiraan aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala kemudian Nabi Muhammad berkata ya Mu'adz wahai Mu'adz. Qala baik ya Rasulullah wasa'daik salatan. Hingga Sayyidina Mu'ad bin Jabal menjawab labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik tiga kali. Kala Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin." Tidak ada satu orang pun yashhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sidqan min qalbihi dengan tulus dari hatinya. Sidqan min qalbihi dengan tulus dari hatinya. Illa harramahullahun alan nari. Kecuali Allah mengharamkan masuk api neraka. Itu kok enak ya. Cukup la illallah saya Allah masuk neraka iya. Tapi ini sidqan bi qalbihi. Artinya bukan saja diucapkan oleh lidah tetapi hatinya betul-betul mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Kalau mempercayai Nabi Muhammad sebagai Tuhannya dan Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai nabinya dengan benar Tuhan yang ngatur, yang beri makan, yang mewajibkan sesuatu, orang ini tidak akan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kalau iman yang sesungguhnya akan menghantarkan orang kepada ketaatan. Dan ini iman. Iman kepada Allah yang sesungguhnya akan menjadikan orang itu akan patuh kepada Allah dan tidak akan melanggarnya. Akan patuh kepada Allah dan tidak akan melanggarnya. Itu yang menjadikan orang diharamkan masuk api neraka. Akan tapi kalimat yang sederhana ini betul-betul betul-betul dipahami oleh Sayyidina Mu'ad sebagai sesuatu yang luar biasa ya Rasulullah afala ukhbiru bihinna nasa fayastabshiru Bagaimana ya Rasulullah jika aku kasih tahu orang-orang itu agar mereka bergembira? Ya. Kalau aku aku bagaimana agar mereka bergembira ya Rasulullah? Idzan yattakilu kalau nanti kamu kasih tahu wahai Mu'ad, mereka akan ngenteng. Itu untuk jawaban. Maksudnya, in. Ahbartahum yattakilu. Jika engkau kasih tahu mereka, wahai Mu'ad, mereka akan ngentengin. Yang penting syahadat. Nanti kan masuk surga. Nah, padahal ada hal lain yang harus diperhatikan. Ada hal lain yang harus diperhatikan. Patuh di saat mengucapkan kalimat syahadat dengan sesungguhnya. Ini adalah begitu pentingnya masalah kalimat syahadat itu adalah kunci bahwasanya orang ini akan masuk surga jika orang ini telah bersyahadat dengan serius asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Begitu sebaliknya sebesar apapun amal yang dilakukan oleh seseorang Sebaik apapun yang diberikan kepada orang lain, jika orang itu tidak berasyhadu alla ilaha illallah, maka sesungguhnya amalnya tidak akan bisa mereka petik di akhirat. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau ahli iman, dengan bersyahadat ini lumayan masih selamat. Seandainya ada yang janggal nanti karena tingkah lakunya kurang baik, akan dibersihkan oleh Allah dan tidak akan abadi di dalam neraka. Tapi ingat, siksa neraka sangat mengerikan sedetik saja luar biasa, apalagi setahun atau dua tahun ini. Kemudian ada lagi hadis yang amat penting lagi berkenaan dengan cara menuntut ilmu. Hadis yang diriatkan oleh Ummu Salamah. An Ummi Salamah taqalat. Dari Ummi Salamah, beliau bertanya. Ja'at Ummu Sulaim. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim ila Rasulillah kepada Rasulullah faqalat dan bertanya Ya Rasulullah ya Rasulullah Innallaha liyastahi minal haq kami tahu Allah tidak akan malu untuk menjelaskan kebenaran Sebutkan dalam Al-Qur'an innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan Allah menyebut nyamuk Bahkan Allah menjelaskan sesuatu berkenaan dengan yang hal yang sangat pribadi dengan jelas. Kalau urusan kebenaran kita tidak boleh malu. Ya ini wanita ini ngasih mukotimah dulu ya Rasulullah. Allah kan tidak akan malu-malu menjelaskan. Jadi kalau kejelasan harus dijelaskan. Apa? Kalau masalah harus dijelaskan. Dan saya pun tidak perlu malu ya Rasulullah untuk bertanya. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak akan malu. Artinya apa? Saya pun juga begitu untuk bertanya mencari kebenaran, saya tidak malu ya Rasulullah. Kemudian wanita ini bertanya, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha Apakah seorang wanita itu min ghuslin wajib mandi idah talamat jika mimpi basah? Ini Rasulullah Ditanya oleh seorang perempuan, kalau seorang wanita mimpi basah apakah wajib mandi? Kholan Nabi, Nabi Muhammad menjawab, "Idza atil ma'a," jika memang terbukti, mohon maaf, dilihat ada sesuatu yang keluar. Kalau hanya sekedar mimpi tapi kalau tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Mohon maaf, kalau mimpi tapi tidak ada basah di celana dalamnya, maka tidak wajib mandi. Itu hanya sekedar mimpi. Tapi kalau setelah bangun dilihat, setelah dilihat ada ciri-cirinya, dicium mohon maaf baunya adalah seperti yang kita terangkan kemarin bahwa ciri mani adalah di saat keluarnya adalah rasa ada rasa yang khas, yang kedua muncrat, yang ketiga adalah bau. Barangkali di bau ini. namanya dilihat kalau ada tanda-tandanya seperti itu, maka itu adalah air mani, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Sama dengan laki-laki. Faqattat Ummu Salamata, kemudian Ummu Salamah menutup wajahnya. Lihat akhlak yang mulia. Memang kebenaran harus disampaikan dan ditanyakan, tetapi ada adabnya. Jangan sampai majelis berubah menjadi majelis porno. Lihat, kita pernah melihat tidak jauh bukan pesantrennya orang lain. Suatu ketika ada ustadz mengajar bukan di Al-Bahjah sini, bukan di Cirebon yang jelas. Ada ustadz mengajar tentang mohon maaf wajibnya mandi karena persenggamaan atau wajib kalau lagi puasa lagi persenggama batal puasa. Kalau selain rupanya diceritakan diceritakan dengan cara yang menjadikan anak tertawa semua. Ini laki, ini perempuan. Tidak ada tidak ada menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Ada malu, iya bertanya, polos, iya. Akan ah, tapi jangan berlebihan. Selagi sudah faham selesai. Tidak usah ditanya begini, ya, macam-macam. Dan ustadz pun asalkan sudah faham, tidak usah merentet, merinci. Terus, terus bagaimana, terus bagaimana. Tidak usah. Asalkan sudah paham, selesai. Makanya di saat kita berbicara hal-hal semacam ini, mohon masalah persenggamaan air mani dan sebagainya, wibawa majlis harus diangkat, jangan berubah menjadi tawa. Ada orang menyebut zina tertawa, padahal orang semestinya nangis ada kadang-kadang ada bertanya perselingkuhan ger, masya Allah. Innalillah. Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika mendengar berita bahwa di kampung sebelah ada orang berzina, nangis dia wajahnya pucat pasi. Kenapa? Itu umat Nabi Muhammad terjerumus dalam kehinaan dan didoakan semoga diberi kesadaran. Lah kok kita mendengar cerita selingkuh, ger ketawa. Ada pertanyaan ger ketawa, Masya Allah. Tidak barokah itu ilmu. Dan menjadi hina majlis itu bukan dimuliakan lagi. Maka termasuk di saat kita berbicara tentang hal-hal semacam ini, persenggamaan, air mani, itu harus kita angkat wibawanya majlis, jangan sampai berubah menjadi majlis kotor, majlis purno, majlis jorok. Lihat seorang perempuan setelah bertanya menutup wajahnya karena merasa malu, tapi harus ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Fagattat Ummu Salamata, kemudian Ummu Salamah, Ummu Salamah ini istrinya Nabi. Ummu Salamah melihat. Sampai dalam riwayat lain itu ada Siti Aisyah. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad, hanya tingkat kecerdasannya agak, agak rendah. Berbicara tentang haid, lalu di saat orang itu kena istihadoh, darah mengalir terus. Bagaimana caranya sholatnya? Kemudian diajari Nabi Muhammad, gak paham-paham rupanya. Siti Aisyah merasa gemes, ditarik, sini aku ajari, lihat. Nah, Bertanya boleh, tapi lihat. Jangan sampai berlebihan, sampai na'udzubillah. Dan kadang-kadang dinikmati oleh seorang guru berbicara yang semacam itu. Apalagi yang tanya santrinya. Apalagi santrinya yang paling lucu barangkali atau aneh. Atau yang suka menggoda Masya Allah musibah. Jadi ya, ini jangan sampai menjadi medan ngomong jorok. Akhirnya mestinya majelis taklim yang penuh rohaniah penuh dengan waridat ilmu-ilmu laduni dari Allah ternyata gara-gara il baguyonan semacam itu menjadi dicabut ilmu barokahnya ilmu sehingga enggak paham-paham belajar kayak enggak tambah ilmu kita Ghattat Ummu Salamah Ummu Salamah merasa bahasanya kok tanya itu ya tapi tidak ada masalah dan Rasulullah tidak marah saat itu karena memang istri Nabi Muhammad sangat malu rasa rasa malunya tinggi jadi perempuan bertanya itu malu, merasa malu. Tapi Rasulullah tidak marah, menunjukkan bahwasanya bertanya tentang hal yang demikian itu pun tidak ada masalah. Karena demi kesahan, keabsahan solahnya, solatnya. Demi kebenaran di dalam ibadahnya. Jangan disembunyikan, tanyakan. Takni wajhaha maksud, maksudnya adalah menutup wajahnya. Waqalat dan berkata. Wakolat dan berkata Ummu Salamah. Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'atu apakah seorang wanita ini pernah beristilah mimpi basah? Ini menunjukkan lihat. Ummu Salamah juga dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi keluar mani. Adapun Nabi tidak pernah mimpi keluar mani. Dan orang-orang soleh akan dijaga dari hal-hal yang semacam itu. Memang wajar biasa ihtilam-ihtilam, keluar mimpi, keluar mani, mimpi bersenggama, ada saja. Akan tapi ada sebagian orang yang memang dijaga oleh Allah, sebab apapun bentuknya, yang bernama mimpi ihtilam itu telah menghadirkan suatu ingatan di saat ia terbangunkan lagi. Jadi sampai Ummu Salamah ini mengatakan atahtalimu al-mar'atu wa tahtalimul mar'atu Apakah seorang perempuan bisa berikhtilam? Artinya beliau tidak tahu bagaimana berikhtilam. Dan sebagian orang soleh itu tidak pernah berpikir tentang hal yang demikian itu. Sampai Imam Nawawi itu, Imam Nawawi sudah besar, sudah dewasa, tidak ngerti keluar mani itu apa. Sampai suatu ketika beliau itu menemukan gorgoroh atau sesuatu yang bersuara di dalam perutnya, kemudian dirasakan sesuatu, dipikir itulah yang namanya keluar mani. Karena tidak mengerti keluar mani. Kenapa? Memang tidak pernah memancing syahwat untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang orang yang memang oleh Allah diuji dengan maksiat, sehingga dia itu selalu membangkitkan syahwat. Baik dia menikmati gambar-gambar, atau matanya diumbar, melihat ke sana kemari. Atau di zaman ini zaman yang ngaco lihat film-film tidak karu-karuan. Ada orang yang senang membangkitkan syahwat. Tapi ada orang yang sebagi, sebagian orang dijaga oleh Allah. Hampir syahwatnya tidak pernah bangkit. Oleh Allah diberi kesibukan. Atau dipindahkan, dialihkan perhatiannya kepada yang lain. Dan ini banyak orang yang semacam ini dijaga oleh Allah. Akan tapi jika ada orang bermimpi ikhtilam, mimpi, mimpi basah. Itu bukan sesuatu eb dan bukan sesuatu yang haram. Karena mimpi ya mimpi. Namanya mimpi. Ummu Salamah mengatakan, apakah seorang wanita bisa bermimpi basah? Iya, seorang wanita bisa bermimpi basah. Kala Nabi Muhammad menjawab, "Na'am iya. Taribat yaminuk." Taribat yaminuk itu sebuah kalimat kalau diartikan taribat berdebu yaminuk tanganmu. Maksudnya ah gimana tidak? Itu Maksudnya semacam bentuk untuk memperingatkan. Kalau tidak, terus gimana? Maksudnya gitu. Kalau tidak bagaimana? Maksudnya ini adalah sebuah peringatan saja. Iya dong, fabima yusbihuha. Bagaimana seorang anak bisa menyerupai ibunya kalau bukan karena air maninya sang ibu? Jadi bagaimana seorang anak laki-laki kok mirip ibunya? Atau seorang anak perempuan mirip ibunya? Bukan sadar mani, mani bapaknya itu akan tapi karena ada unsur mani ibunya. Cuman bedanya saja yang laki disebut sperma, yang perempuan namanya ovum, itu adalah istilah-istilah istilah-istilah saja. Tapi semuanya disebut dalam bahasa hadis adalah mani. Jadi seorang wanita pun bisa bermimpi basah mengeluarkan air mani. Jadi ini tidak perlu malu kita di dalam bertanya tentang kebenaran karena apapun bentuknya ilmu harus selalu ditambah. Tapi ingat jika berkenaan dengan hal-hal yang sangat pribadi seperti ini usahakanlah akan dibangkitkan suasana apa? Dibangkitkan wibawanya majlis agar jangan sampai terjadi omongan-omongan yang tidak baik, yang jorok kotor. Maka sangat mengerikan. Ada sebagian majlis kedaknya tertawa. Atau barangkali pengajian. Maka anak-anak kita dilarang. Kalau ngaji itu nggak mengambil barokah. Orang paham nggak paham, kalau benar barokah turun, pulang akan paham. Tapi kalau sudah Majelis dijadikan bahan tertawaan, lihat yang diingat cerita lucunya, pengajiannya tidak ingat. Hmm. Ingat cerita lucunya, wah asik cerita lucu. Akhirnya yang ditiru oleh anaknya cerita lucu. Allah yarhamu, ada seorang penceramah di Blitar. Bukan saya. Itu Masya Allah. Ceramahnya itu tidak ada ceramah kecuali guyonan dengan omongan kotor. Sampai anak musola itu setelah itu langsung pinter. Katanya ibu-ibu itu ceritanya, waduh sopo sing ngundang, siapa yang ngundang? Anakku pinter misuh. Eh, anakku sekarang pinter mengucapkan kalimat kotor. Masa di mimbar yang bilang kalimat ini, kalimat itu. Masya Allah. Jadi ini. Pengen narik perhatian orang, pengen narik hati orang, tidak harus kita merubah syariat Nabi Muhammad. Tidak harus kita berakhlak kotor. Lihat yang menarik hati itu adalah Allah kepada kita dakwah itu. Jadi bukan karena kita pakai bahasa guyonan. Oh, kalau tidak guyonan orang tidak senang ya. Kalau tidak senang, minta kepada Allah agar disenangkan. Karena memang di Cirebon ada sebagian seperti itu. Ada orang ngundang, tolong Buya ini daerah Pantura sana itu biasanya orangnya seneng guyon. Jadi kalau nanti Buya ceramah, tolonglah Buya ditambah cerita tentang yang ngesek-ngesek gitu. Apa ngesek-ngesek itu? Apa maksudnya? Ya pokoknya cerita-cerita yang bikin orang tertawa. Oh, sampean salah alamat. Undang saja pelawak sana, jangan saya. Pernah dengar ceramah saya atau belum? Belum. Lah belum kok mengundang saya itu bagaimana? Ente pulang dulu, kamu pulang dulu musyawarah, ngundang pelawak atau ngundang penceramah. Kalau ngundang pelawak tidak di sini. Sebab ada pesanan seperti itu. Orang sini kalau bicara tegang tidak bisa loh. Nah kalau tidak bisa cari yang nggak tegang. Kalau saya begini. Ya saya begini memang tidak enak ya sudah begini saya bisanya mau bagaimana kan Kalau saya harus rubah dengan cara tertawa guyonan ya tidak mau. Guyonan ya bisa orang guyonan ya paling gampang guyonan akan tapi jangan dirubah majelis itu karena majelis ada rohania dan ada yang menjaga. Allah menurunkan malaikat untuk menjaga sampai disebutkan Malaikat itu bukan saja menjaga di tempat ini. Sepanjang perjalanannya malaikat itu menghamparkan sayapnya ridwan bimasona. Jangan disuruh lari malaikat itu dengan omongan kotor kita lihat. Tidak didoakan oleh malaikat nanti. Makanya orang dulu lihat. Ikhlas. Omongannya benar. Lihat. Biarpun yang dengar itu nggak begitu paham. Ngamalkan ilmunya. Jadi dijaga mulianya majelis ini. Jadi siapapun dari juru dakwah, para ustadz, hindarilah ngomong yang dia membuat orang tertawa dengan kalimat jorok. Kalau tertawa dengan yang wajar, Nabi Muhammad pun guyonan. Tapi tidak keluar dari akhlak yang mulia. Guyon wajar. Sesuatu yang menjadikan orang tertawa. Tapi lihat, jangan sampai menjadikan sesuatu tertawa itu yang jorok. Karena sesuatu yang jorok. Ada tertawa jorok, mohon maaf. Kayak tadi yang kita sebut, masalah senggama, mani. Kadang-kadang diragakan dengan kalimat-kalimat yang orang pasti ketawa. Itu juga tidak benar. Kemudian ini. Ada lagi hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Aku adalah seorang laki-laki yang mudah keluar madzi. Madzi itu lain wazi. Madzi itu mohon maaf adalah cairan yang keluar yang dibarengi dengan syahwat. Setiap cairan yang keluar yang dibarengi dengan syahwat sebelum mani keluar. Mohon maaf, bagi kaum laki-laki pun begitu ada. Jadi di saat syahwat bangkit, maka saat itu akan ada basah-basahan yang keluar dan itu namanya madhi. Dan ada orang yang madinya besar banyak ada orang yang madinya sedikit akan tapi madi itu ada. Jadi madi itu karena syahwat. Ada namanya wazi. Wazi itu adalah karena orang capek, mohon maaf, habis kerja itu biasanya dari posisi duduk ke berdiri tiba-tiba keluar basah. Habis capek itu atau ngangkat berat, tiba-tiba ada tekanan sampai tiba-tiba ngerembes di kemaluannya, itu ada sesuatu, basah. Itu namanya wazi. Baik madhi atau wazi semuanya najis. Baik madhi atau wadi semuanya adalah najis. Dan membatalkan wudhu. Jadi seorang laki-laki yang keluar cairan, maka itu madhi. Kuntu rojulan madhaan. Aku adalah orang yang sering keluar madhi. Madhi ini dibangkiringi dengan syahwat. Fa'amartul mikdad. Kemudian aku menyuruh temanku yang namanya Mikdad, kata Sayyidina Ali. Yas al Nabi untuk bertanya Nabi Muhammad. Nah, rupanya ini begitu. Pertanyaan mertuanya tidak enak berkenaan dengan hal-hal yang demikian ini. Akhirnya nyuruh orang lain, Mikda tolong sampaikan bagaimana kalau ada orang sering keluar mandi. Fasa'alahu kemudian Mikdad bertanya kepada Rasulullah. Faqala artinya lihat. Adat. Jadi jangan terlalu polos-polos berlebihan ya. Kadang-kadang masalah pribadi diceritakan saya. Tidak usah ibu mengatakan saya. Ada orang begini bagaimana? Lihat, ada adab. Supaya orang tidak menuduh anda dengan yang jelek. Anda pengen bertanya tentang suatu. Bagaimana kalau ada orang misalnya begini-begini? Begitu saja. Jangan, mohon kalau saya begini bagaimana? Nah, ini kan orang bisa menoleh nanti menuduh yang enggak-enggak. Lihat, adab. Sayyidina Ali punya adab. Kan mertua, kan tidak enak. Nanti apa kata mertua, kan begitu. Ini adalah berkenaan dengan hal yang sangat pribadi. Jadi di sini ada caranya, nyuruh orang lain untuk bertanya. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang sering keluar madhi? Dijawab, fihil wudhu Kalau ada orang keluar madhi, maka dia wajib berwudhu Eh, wudu. Karena apa? Itu adalah termasuk yang membatalkan wudhu dalam kaidah yang membatalkan wudhu yang kita pelajari waktu hari Sabtu adalah kullu ma kharaja minas ini semua yang keluar dari dua lubang, lubang depan, lubang belakang, maka itu adalah membatalkan wudhu kecuali mani tidak membatalkan wudhu ya. Kemudian ada lagi kita ngambil dari terakhir bab wudhu. Ada ciri-ciri umat Nabi Muhammad bab fadil wudu yang diriwayatkan dari An-Nu'aimi. Qala itu ma'a Abi Hurata ala dhahril masjid. Aku naik. Ada ya? Ada hadisnya? Bawahnya kalau tadi masalah kita lompati satu hadis karena itu berkenaan dengan haji. Nanti di babnya akan dibahas lebih luas. Masalah ihram. Inni sami'tu Nabi yakul inna ummati yut'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu min atharil wudu. Wa min istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ada hadis Inni sami'tu Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, Inna ummati, sesungguhnya umatku itu yuta'awuna nanti akan dipanggil di akhirat nanti. gurran dengan wajah yang menyala. Muhajjalina, dan kaki tangannya juga menyala. Min atharil wudu, karena bekas air wudu. Paministata'a, barang siapa bisa mingkum dari kamu wahai umatku ayyutila ghurratahu untuk memperlebar, untuk memperluas yang menyala itu fal al hendaknya ia melakukan. Suatu ketika ditanya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di antaranya jutaan, miliar, miliar, triliun manusia-manusia yang ada di padang mahsyar?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Jika ada ribuan kuda Lalu ada kuda yang kepalanya putih dan kakinya putih dan tangannya putih bagaimana? Mudah tidak mengenali? Dijawab oleh orang itu, mudah ya Rasulullah. Begitu juga umatku, satu-satunya umat yang bakal dibangkitkan nanti, wajah mereka menyala dan kaki tangannya menyala-nyala. Lalu aku tahu saat itu bahwa ini adalah umatku. Jadi wudhu itu nanti akan terlihat bekas wudhu. Maka dari itu disunnahkan memperpanjang sesuatu yang bakal nyala. Kalau wudhu kan batasnya hanya tangan ya, Pak Siku di sini. Ini batasnya. Maka disunahkan dilebihkan. Agar bisa menyalanya lebih. Maka menambah batasan wudhu itu sunnah. Selagi tidak dikhawatirkan membuka aurat. Kalau ibu-ibu di tempat yang umum nggak usah betisnya. Cukup sampai mata kaki. Kalau dalam keadaan aman, angkat sedikit ke atas sampai betis jika tidak ada lelaki yang melihat. Kalau di tempat umum, ibu-ibu ambil wajibnya saja. Kalaupun harus membasuh kepala, ambil saja rambut sedikit. Jangan sampai mengambil sunnah meninggalkan yang wajib. Kan orang yang rugi nanti. Ada ikan gede ditaruh di pinggir sungai, nyebur lagi yang dikejar ikan kecil. Ini kan orang yang tidak berakal. Jadi ibu-ibu pun begitu. Ibu-ibu juga disunatkan Kalau wudhu diperlebar batasan-batasannya. Akan tetapi kapan itu? Di saat ibu tidak khawatir aurat ibu dilihat oleh orang lain. Mencuci kaki adalah dengan mata kaki. Sampai mata kaki saja yang wajib. Tapi di saat ibu aman di rumah sendiri tidak ada orang lain yang melihat. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu tidak ada masalah sampai petis. Jika tidak ada orang lain yang melihat maka diperpanjanglah itu itu bekas wudhu. Ini adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hanya yang wajib untuk sudah kita bahas di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Dan juga ini di sini kan masalah ada diklat dan itu kita ini masih ada pertimbangan karena diklat ini ini kebetulan beberapa hari yang lalu ini kita punya alat ketik komputer masih dibetulin belum beres-beres dan juga ada beberapa bahan-bahan yang memang sudah dipersiapkan tentang kemarin kita janji bahasanya kita sohal hadis bahwa madhabi kemudian juga kita ingin menjadikan bahan bagi para ustadz-ustadz untuk menghadapi Ramadan ini nanti ada masalah taraweh rokaat taraweh dan sebagainya supaya kita benar-benar bijak di dalam menghadapi permasalahan itu insyaallah kemudian kita lanjutkan lagi satu hadis satu hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Haddatsana Sufyan qala haddatsana an Sa'id bin al-Musayyib an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah ar-rajul alladhi yuqayyal ilayhi annahu yajidu syai'a fi sholati. Ada? Ada seorang laki-laki yang ada orang mengadu, annahu syaka ila Rasulullah ar-rajulul ladzi yukhayyal ilaihi annahu yajid. Ada orang mengadu kepada Nabi Muhammad ar-rajul ada seorang laki-laki ya Rasulullah. Eh, ini penting ini. Alladzi yukhayyal ilaihi alladzi yukhayyal ilaihi yang dia itu dihayalkan, ngerasa maksudnya. Anahu yajidu syai'a fi sholati, waktu di dalam sholat menemukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Mohon maaf, ngerasa buang angin atau ngerasa kencing, ngerasa bukan benar-benar. Kayaknya sih. Kayak kerasa buang angin itu. Dijawab oleh Nabi Muhammad la yanfadilu. au la yansarifu. Jangan tinggalkan sholat hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jadi kalau kita di dalam sholat Lalu merasa ada yang mengganggu kita. Ingin buang angin misalnya. Lihat, jangan didengar. Itu adalah godaan setan. Tidak usah keluar dari sholat, kecuali kita mendengar suaranya, atau kita mencium baunya. Lihat, sampai derajat itu Nabi Muhammad mengajari agar kita tidak kena was-was. Lihat, penyakit paling besar yang diterima santri yang setengah belajarnya, itu penyakit was-was. Makanya kata Imam Ghazali, sak kaya apapun orang itu kalau kena was-was maka sebetulnya dia sangat bodoh. Wudhu saja setengah jam ngabisin air. Dari mana itu ilmunya? Untung tidak ketemu Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam pembahasan masalah was-was langsung marah. Disebut khobalun fi aklihi jahlun bidinihi ahmak. Jadi gelarnya macam-macam. Orang yang nggak ngerti agama, bodoh, tolol, geblek, segala macam itu disebut oleh Imam Ghazali. Orang was-was itu waswas menunjukkan tidak punya ilmu. Kadang-kadang lewat begini saja bingung. Wah najis. Siapa yang mengatakan begini najis? Kotor iya tapi tidak najis. Seandainya ada orang tidak pakai sandal, sholat di sini sah. Sholat di sini tidak pakai karpet pun sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Memangnya ada orang kencing jamaah kencing di sini sampai dibilang najis? Tidak ada jamaah yang kencing di sini, maka ini suci. Lihat was-was itu yang memerangi adalah ilmu nanti. Jadi kalau ada orang was-was, kata Imam Ghazali, bukan kami ngomong langsung, catat. Orang goblok. Orang tidak punya ilmu, jahlun, ahmak, dungu, kata Imam Ghazali. Ahmak. Sampai ini derajat orang kerasa kentut ini. Jangan keluar, kecuali kita mencium bau atau kita mendengar suara. Itu adalah godakan, godaan setan. Jadi was-was itu adalah was-wasnya setan. Godaan setan itu sangat mengganggu sehingga orang tidak kusuk, sehingga mau duhaan nggak bisa. Mau sholat saja lihat. Akhirnya ingat wuduknya yang setengah jam kedinginan di kamar mandi. Mau bangun malam di esok hari nggak jadi bangun malam. Wuduk sedikit. Kalau perlu wuduk caranya Nabi Muhammad. Wuduk Nabi Muhammad wuduknya satu mut. Satu mut itu hanya segenggam air. Setengah gelas aqua. Satu gelas aqua itu cukup untuk wuduk. Wuduk dengan cara seperti itu. Mau mengatakan lebih hebat dari Rasulullah? Intinya menyampaikan ke wajah, tangan, Rambut sedikit, kaki selesai. Kok susah? Lo kok wudhu, yur balik lagi. Baru setengah perjalanan masuk di tengah rumah, balik lagi. Ngapain? Bismillah, bismillah, nawaitu, nawaitu, nawaitu. Nah, untung tidak ketemu Zoli, dipentung itu kepalanya orang. Jadi kalau kita menemukan orang yang waswas was itu orang bodoh, jangan belajar dengan orang waswas. was Imam Ghazali mengingatkan itu. Karena apa? Nular. Karena apa? akan nyalain kita terus padahal kita sudah benar dibilangi ah, akhirnya kita kepengaruh karena dia merasa dikiaikan diustadkan akhirnya kita ke bawah nggak ada was -was. itu adalah penyakitnya iblis itu godaan setan nggak ada was -was. yakin orang was -was, tidak jalannya aja cincit-cincit jalan cincit jalan biasa itu bisa sakit nanti kalau janjian cincit terus itu jalan ini wajar di tanah ini kena lumpur sedikit najis dari mana ilmu najis Air hitam, kalau Anda punya kolam, kadang-kadang ini karena sedikitnya ilmu ya. Air kolam pertama putih bersih, kalau tiba-tiba jadi hitam. Lihat. Ya, ya sudah, yang penting Anda tidak mencampur dengan kopi, berubahnya itu Allah yang rubah, nggak ada masalah wudhu. Mungkin ada yang mengatakan, ini ada tanda-tanda najis. Iya, kalau kemasukan najis, baru ada tanda-tanda najis. Kalau tidak kemasukan najis, biarpun berubah hitam, karena mohon maaf air di Cirebon kota itu begitu. Kalau kolam itu dua hari, tiga hari itu langsung hitam. Biarpun hitam pekat tidak akan najis itu. Dan tetap bisa dipakai wudhu karena bukan Anda yang mencampurinya. Jadi memang harus diperangi orang masalah penyakit was-was ini ini sangat merusak. Orang tidak akan bisa menjadi ibadah yang sesungguhnya kalau dia itu kena was-was. Seharusnya sudah sholat 8 rokaat di malam hari karena habis untuk wudhu setengah jam sholatnya tinggal 2 rokaat. Mau ibadah apa nanti? Jadi dipermudah makanya silsilah pengajian kita di hari Sabtu itu adalah fikih yang sangat mudah. Jadi langsung diamalkan fikihnya. Fikih gampang, bab ini, bab itu, itu diambil. Dan kita mohon kepada tim anak-anak kita itu, coba fikih sederhana nanti diketik. Setelah diketik dibukukan jadi buku saku fikih sederhana. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kemanapun bisa ngerti fikih sederhana. Dan fikih sederhananya itu sudah kayak orang baca Fathul Mu'in itu nanti. Itu sudah dirinci dari kitab itu. Bahkan kadang-kadang yang baca Fathul Mu'in tidak sepaham itu. Karena kita rinci satu-satu. Dan biasanya kita itu kan kalau ngajar fikih itu kita tekankan di hal-hal yang para ustadz itu salah paham. Karena waktu belajar sambil tidur. Kita tekankan bagian orang yang sering salah paham di situ. Biasanya begitu. Yang salah paham kita tekankan. Maka di situ insya Allah. Jadi dengan sedikit ilmu tapi diamalkan. Difahami. Bukan banyak yang kita baca tapi nggak paham. Tapi sedikit yang kita peroleh lalu paham. Itu lebih penting. Jangan sampai hanya bangga khatam kitab. Alhamdulillah bulan puasa ini saya khatam ini. Bulan kemarin khatam ini. Bulan itu Masya Allah banyak yang khatam. Khataman sembelih ayam selesai. Tidak ada yang difahami Musibah di sini. Bahkan ada kita itu dulu itu sering ya. Punya teman tuh paling pinter. Jadi ngajinya ngaji gendang itu. Awal mukotimah masuk. Setelah itu dia pergi, nanti kalau sudah mau khatam, kapan khatamannya? Besok. Datang dia. Jadi bab awal sampai akhir. Katanya apa? Pokoknya kalau dapat awal sampai akhir, dapat barokah semuanya. <laughs> Jadi enak ngambil barokah saja. Sisanya tidur sambil ngeliwat. Ini musibah. Ini insya Allah. Itu akan kena was-was orang begitu. Karena ilmu ibu katanya. Tidak, was-was harus diperangi betul ini. Termasuk kita pun akhirnya harus banyak memerangi was-was mudah ibadah. Orang jadi ibadah sangat gampang dimanapun. Jadi kalau perlu rumah itu semuanya jadi tempat musola. Sucikan dengan cara yang kita jelaskan. Sucikan rumah semuanya. Ada orang naik ke atas nggak pakai sandal. Tidak harus menjadikan tidak suci. Sandal pun naik masih suci. Siapa mengatakan sandal najis? Kecuali sandal yang injak tayi ayam atau injak. Nah ini. Tapi mana orang jalan mau injak tayi ayam? Kan tidak ada ya. Jadi tidak ada masalah naik ke atas A. Kemudian seandainya pun ada najisnya asalkan kering dengan kering sudah dijelaskan tidak akan berpindah itu najis. Jadi kita harus perangi yang namanya penyakit was-was. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita terkena was-was. Ini saja barangkali karena waktu. Sisanya akan kita gunakan untuk memberi kesempatan bagi para ustadz untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Dan jika barangkali ada ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau bertanya, enggak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami diberi kesempatan dan pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan alim ulama seperti Buya Yahya ya, yang selalu istiqomah dan tulus ikhlas dalam selalu menyampaikan kebaikan kepada kita semua. Yang perlu kami pertanyakan di sini, kami sering hadir di pengajian Buya Yahya, baik di Atakwa, di Waru maupun di sini. Namun ada sesuatu yang kekhawatiran bagi kami setelah terus dan terus menimba ilmu namun apakah di dalam pengamalannya kami belum sesuai dengan apa yang kami berikan atau kami terima dari Buya Yahya apakah ini tidak menjadikan satu ancaman bagi diri kita sendiri sebab saya kapasitasnya bukan seorang ustadz kami orang biasa saja namun ilmu itu khawatir menjadikan sesuatu yang menyebabkan saya menjadi celaka. Karena pengamalannya atau tidak dibarengi dengan amalan yang sesungguhnya. Karena dengan kesibukan-kesibukan kewajiban-kewajiban kami yang harus dilakukan. Itu saja barangkali mohon penjelasan sehingga kami tidak ada dalam keraguan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tumateng Buya Yahya. Niki kula badhe tanglek kang Al-Qur'an ayat nisa ukum harsul lakum faktu harsakum annasitum niku pengertiannya pripun kados di nek bersetubuh kali tiang istri lewat dubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mesti bersikap kalau kebetulan uh, kita punya pimpinan itu uh, murtad, jadi di situ selain dalam pekerjaannya sudah tidak keruan, ibadahnya juga orang-orang di bawahnya sudah mulai terganggu terutama kalau sholat lama misalnya diomelin kemudian yang selalu jadi korban itu biasanya waktu sholat maghrib atau sholat asar itu biasanya kalau rapat ditabrak setelah. itu yang pertama yang kedua apakah orang yang setelah murtad itu bisa masuk Islam lagi. Ada penjelasan yang pernah saya terima katanya itu termasuk kafir jindik yang sudah tidak bisa diterima. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya mau menanyakan antara sholat sunat sebelum subuh sama sholat sunat fajar. Di dalam buku itu kalau nggak salah niatnya beda-beda. Terus waktunya kapan dilaksanakan? Soalnya kan membingungkan ada dua niat. Apakah itu sama ataukah beda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah menuntut ilmu. Sebelum berbicara tentang ilmu yang diresep atau yang kita ambil, yakini bahwa seperti yang disabdakan Nabi saw alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Allah itu mempunyai malaikat yang mundar mandir Kerjaannya mencari majelis seperti ini setelah malaikat itu menemukan majlis semacam ini, malaikat itu memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Dan setelah itu malaikat-malaikat itu setelah pada tahu berdoa memohon kepada Allah, Ya Allah berikan pengampunan dan rahmatmu kepada yang hadir. Allah menjawab Ya Izzati wa jalali demi kemuliaan dan keagunganku maka aku ampuni dan aku rahmati yang hadir. Lihat Bahkan sampai Nabi eh, sampai malaikat bertanya, "Ya Allah, ada hambamu yang enggak baik tiba-tiba ngikut ikut-ikutan nimbrung di situ. Bagaimana dengan orang ini?" Biizzati wa jalali dengan kemuliaan dan keagunganku, maka orang itu pun aku ampuni karena ia telah bersama orang-orang yang beruntung. Jadi rombongan ini beruntung sebelum kita faham atau tidak faham. Jadi faham atau tidak faham, mengamalkan ilmu atau tidak itu nanti. Jadi menghadiri tempat yang semacam ini, ini adalah barokah. Dan tidak terbatas kepada orang yang bisa paham. Orang tua pun yang barangkali pikun, kalau bahasanya orang guyonan, hafal tiga, lupa lima, bangkrut. Tidak ada masalah. Nah, saya bisa dengar, paham, tapi keluar lupa langsung ya. Lupanya pun nambah lagi, sama yang lainnya juga lupa. Tidak ada masalah. Tapi di kehadirannya ini adalah bukan sekedar untuk cari ilmu Jangan salah kita menghadiri tempat yang semacam ini. Ilmu iya, tapi lebih dari itu ingin kita ingin mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada anak kecil semacam ini jangan dianggap dia tidak paham, rohnya paham. Kita senang jika majelis kita khususnya majelis di masjid-masjid besar atau di tempat-tempat semacam ini suatu ketika kalau sudah bersih di bawah anak-anak kecil. Kita tidak akan terganggu seandainya ada anak kecil menjerit di hadapan kita. Karena kita tidak akan berbicara dengan telinga, Makanya kalau ada di Jakarta itu saya usahakan karena biar menjadikan marak itu anak kecil di bawah ngelompat dan sebagainya kadang-kadang nakalnya bander lewat ya anak kecil dia dia menghadiri tempat ini sudah mendapatkan satu kemuliaan tidak ada masalah jangan dilarang anak kecil mau gini mau gitu yang penting biasakan anak itu untuk hadir ke tempat ini karena rohnya itu ikut mendengar ini yang pertama yang harus kita yakini ibu datang ke tempat ini ibu faham atau nggak faham Makanya dimanapun ibu kalau ketemu majelis taklim yang seneng, ibaratnya ustadznya nggak enak, jangan ngomong begitu. Yang penting datang dulu. Nanti Allah yang ngirim ilmunya, kadang-kadang pilih-pilih. Kalau milih itu adalah milih karena kesolehan, kebaikannya. Kalau ustadz ngaco ya jangan didatangi, ini lain cerita. Kalau ustadznya biarpun ustadz di kampung kita tapi soleh, baik, ngomongnya tapi nggak jelas, nggak ada masalah. Yang penting tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ Anda cari majelis-majelis yang mulia semacam itu. Kemudian niat anda niat yang baik. Lah, kalau niat yang baik nanti niat itulah yang akan menggiring kita untuk mengamalkan ilmu. Sampai Imam Ghazali pernah ngomong talabtul ilma lali ajrillahi ajlillahi walakinnal ilma aba illa ayakuna lillah Aku itu pertama kali nuntut ilmu itu ya bukan karena Allah. Tapi ternyata ilmu itu mengajari aku menuntut ilmu karena Allah. Jadi dengan ilmu nanti orang mudah dekat kepada Allah. Apalagi dengan niat keinsyafan. Lihat. Ada suatu waktu, ada perubahan. Seperti yang kami sampaikan tadi malam di Masjid Perlu. Lihat. Amalkan ilmu biarpun sekali dulu. Setelah kita mendengar, cobalah diamalkan. Biarpun esok hari belum bisa. Tetapi lihat. Buah dari amal ini yang akan menggeret kita untuk mengamalkan untuk selanjutnya. Jadi upayakan bahwasanya kita mengamalkan biarpun sekali. Berusaha. Jangan ditunda nanti. Tapi ilmu penting. Maka Imam Haddad di dalam kita kitab Risalatul Muawanah beliau memaparkan dua hal. Dan Imam Ghazali pun begitu. Memaparkan dua hal, jangan hanya pandai menuntut ilmu, tapi lupa bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu bisa ada seksaannya, seperti yang ditanyakan oleh Pak Haji. Lihat, jangan lalai. Bagus, ingat seperti itu. Bagaimana kalau saya diseksa dengan ilmu saya? Nah, ini adalah bagus. Daripada orang tertipu nuntut ilmu, nuntut ilmu, ternyata yang dipikir ilmu. Talabul ilmu faridatun. Kemudian yarfa'illahu ladina amanu. Allah mengangkat raja orang belimu Akhirnya rajin menuntut ilmu, ilmu, ilmu. Ternyata lupa bahwasanya bagi orang yang berilmu pun ada siksanya jika tidak mengamalkan ilmu. Maka harus ada keseimbangan. Sadar pentingnya menuntut ilmu, sadar begitu besarnya tanggung jawab bagi orang yang berilmu. Ini harus bareng, dirasakan bareng. Maka pertanyaan yang disampaikan insya Allah termasuk bagian rasa tanggung jawab terhadap ilmu. Dan amalkan ilmu sedikit apapun. Sedikit dulu. Adapun istiqomahnya minta kepada Allah. Yang penting hari ini aku dapat, aku amalkan di rumah. Lihat. Hari ini aku dapat, aku amalkan di rumah. Masya Allah. Langsung diamalkan, biarpun sekali dulu. Maka itu akan membangkitkan orang untuk melanjutkan amal. Dan jangan takut, tidak takut beramal. Tapi takutlah kalau kita disiksa oleh Allah. Gara-gara tidak mengerti ilmu dan gara-gara tidak beramal. Lah kok beramal? kepenuntut ilmu takut. Jangan takut. Nanti ilmu itu yang mengajari kita. Mengajari kita bagaimana kita beramal. Mengajari kita bagaimana kita giat. Itu ilmu. Jadi teruslah kita menuntut ilmu dan termasuk menghadiri majelis yang semacam ini adalah ternyata bukan hanya sekedar kita pengin cari ilmu, tapi ada cari rahmat dari Allah. Banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah di majelis-majelis yang semacam ini. Ketenangan hati yang tidak pernah dirasakan oleh orang di luar. Maka semoga orang-orang yang di luar pun biarpun tidak menghadiri tempat ini, menghadiri ke tempat lain. Jangan dianggap majelis cuma ada di sini. Itu juga tidak baik. Selagi Anda mendengar orang baik di mana, datangi untuk belajar. Barangkali yang dekat Pleret ada Watu Belah, Habib Bidat. Barangkali yang di Cideng ada Habib Pures, Oh yang di kota sana ada Jaga Satru. Masya Allah, didatangi majelis-majelis yang mulia ini. Bukan harus di tempat ini. Intinya, bangkitkan semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian, eh, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasitum. Ini, hadis ini, ayat ini diturunkan oleh Allah, kejadiannya ada orang angsor. Ceritanya itu, ada sebagian kelompok itu, tidak ada, ada satu kabilah mohon maaf ini adalah majelis mulia, ini hanya sekedar cerita, karena disebutkan oleh hadis Nabi bahwa, ada seorang perempuan, ada satu kabilah itu yang berkeyakinan bahwa mendatangi suami istrinya tidak boleh dari belakang biarpun di jalur depan. Artinya ada keyakinan satu kelompok kalau menggauli istrinya harus dengan satu posisi. Nah, ini hadap-hadapan dari depan saja. Sehingga kalau ada orang pengen mohon maaf ini majelis mulia dengan cara yang lain itu dibenci karena waktu itu masyarakat Mekah kan pada hijrah ke Madinah. Rupanya masyarakat Mekah itu berbeda. Hal-hal semacam itu tidak pernah di dilarang di Mekah. Akhirnya yang namanya istri, seorang suami menggauli istri dengan cara yang bermacam-macam. Tetapi di Madinah itu ada satu larangan. Jadi tidak boleh dari samping, tidak boleh dari ini, nggak boleh. Bahkan dari belakang tidak boleh. Biarpun di bagian depan. Maksudnya dari belakang tapi bukan di duburnya, mohon maaf. Disampaikan kepada Rasulullah lalu turun ayat ini nisaukum hartulakum fa'tu hartakum annasyitum. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah, datangilah dari cara apapun dengan bagaimanapun kecuali di bagian tempat yang kotor. Karena itu bukan harf, bukan tempat menanam benih. Hartun itu kan tempat menanam benih. Jadi sekali bukan tempat menanam benih, haram hukumnya. Menggauli istrinya dari lubang dubur adalah hukumnya haram dan dosa besar. Ini tidak diperkenankan ya, kecuali menurut fatwa fatwanya Khomeini dari madhab Syiah, tidak ada masalah, bahkan nggak membatalkan puasa. Ini kan unik menggauli istri dari jalur belakang, tidak membatalkan puasa. Ini kan unik. Karena memang bukan agama beradab, ini musalah. Jadi dari jalur belakang, mohon dari lubang tubur adalah haram. Kalau dari belakang tapi di lubang depan, karena ada man ata imra'atahu fi duburiha min duburiha fi kubuliha ja'al waladul ahwar. Ada hadis, ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan ya Rasulullah, ada orang mengatakan, barang siapa yang menggauli istrinya dari belakang biarpun masuk di jalur depan, bukan di bagian dubur, Nanti anaknya akan kero. Ahwal itu adalah pandangannya melihat ke sini tapi yang kalau marah kepada orang ternyata yang dilihat orang lain gitu. Nah, ahwar Kero ya, kero ya, apa? Juling ya. Juling bukan aib. Aib itu adalah orang tidak berakhlak, tidak beriman. Mohon maaf jika ada orang yang diberi oleh Allah juling itu sebetulnya Allah menjaga. Jadi Anda tidak bakal menyakiti orang nanti insya Allah ya. Kalau Anda marah pada orang pun ternyata yang dilihat orang lain. Eh ini. Jadi ini mohon maaf kalau masalah fisik tidak ada yang hina. Orang nggak punya mata, nggak punya tangan bukan hina. Ketahuilah itu adalah Allah karena ingin mengangkat derajat. Ada keyakinan bahwasanya kalau ada orang menggauli istrinya, dari belakang masuknya di jalur depan, itu tetap gak baik. Kalaupun jadi anak, anaknya nanti ahwar. Ahwal. Bukan ahwar. Ahwal. Itu apalah? Uh, juling. Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak. Boleh kau datangi dari manapun, asalkan tetap di lubang depan. Bahkan semua wanita itu bisa nikmati dengan cara apapun, Kecuali satu tok jangan dimasukkan ke lubang dubur dan jangan dimasukkan di lubang depan waktu haid. Jadi perempuan boleh mohon maaf, makanya pernah kita sampaikan jika ada orang mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri itu hukumnya haram. Tapi kalau yang mengeluarkan adalah tangan pasangannya yang halal itu halal. Seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan suaminya, istri dengan tangan istrinya halal. Seorang istri barangkali itu mengeluarkan kemani dengan tangan suaminya itu adalah juga halal. Karena apa? Itu boleh semuanya kecuali satu. Apa itu? Jangan sampai dimasukkan ke lubang dubur atau jangan sampai masukkan lubang depan di dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil mahid kul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid. Orang-orang pada bertanya tentang haid, dijawab itu kotor. Jangan didatangi perempuan di saat haid. Nunggu setelah bersuci baru didatangi. Nah ini. Ini adalah masalah itu ada fatwa yang unik aneh itu adalah fatwanya orang melenceng ya. Katanya dinukil dari madhabnya Imam Abi Hanifah. Jangan didengar fatwa seperti itu tetapi ternyata yang dikukuhkan di dalam madhab Abu Hanifah tetap tidak boleh. Itu bukan fatwa. Hanya ada orang nyeleneh ditulis mengatakan boleh menggauli istri di tuburnya. Itu adalah haram. Maka dosa gede itu termasuk dosa besar. Dan tidak ada perlunya ke tempat yang kotor ini. Kecuali orang yang memang di, mengikuti syahwatnya. Jadi ingin mencoba macam-macam. Atau karena pengaruh teman, ada itu cerita begini. Atau melihat di dalam gambar-gambar yang tidak baik. Atau mendengar di dalam cerita-cerita. Atau membaca novel-novel kotor yang ngajari yang semacam itu. Akhirnya terpengaruh lalu coba-coba tidak punya iman. Na'udzubillah min dalik. Itu adalah kotor, busuk, dan hina. Seorang murtad, Masya Allah, kalau kita punya atasan yang tidak yang yang murtad sebetulnya lain orang murtad dengan orang kafir. Nasrani. Kita boleh bekerja dengan orang Nasrani. Kita boleh bekerja dengan orang Yahudi dan Sayyidina Ali pun pernah bekerja menurunkan kurmanya orang Yahudi. Jadi kita boleh bekerja di tempatnya orang kafir untuk hal-hal yang halal. Nggak boleh kita bekerja di orang kafir produksi minuman keras. Nggak boleh. Akan tapi kalau orang murtad permasalahannya sungguh sangat lain ya. Jadi orang murtad itu tidak boleh kita beri makan setetes air pun tidak boleh kita berikan. Yang membantu orang murtad itu termasuk dosa kecil. Aslinya begitu. Tapi sekarang permasalahannya kita didesak oleh kasus masalah ekonomi karena kita sudah terlanjur kerja. Bagaimana kita membantu orang murtad? Nah ini apalagi kalau sudah sampai derajat dia menggencet kita kaum muslimin maka jika Anda masih tetap di situ, barengilah dengan doa, Ya Allah, segera beri kesadaran orang itu. Atau Ya Allah pindahlah saya ke tempat yang lebih mulia. Terus Anda panjatkan kepada Allah. Nanti insya Allah Anda akan melirik pekerjaan yang lain dan Allah akan kirim pekerjaan yang sangat mulia. Karena orang murtad menghina Allah, menghina, menghina, menghina agamanya sendiri. Maka sesungguhnya itu adalah kehinaan. Dan hukumnya orang murtad itu harus dibunuh. Kalau orang murtad harus dibunuh. Yang bunuh hanya saja tugasnya pemerintah bukan tugas kita. Tidak perlu dihormati. Tidak bisa mendapatkan waris. Kalaupun mati tidak harus kita kubur dikasihkan anjing dan kucing pun boleh. Itu orang murtad, hina. Mereka termasuk bukan orang-orang yang terhormat. Jadi ada kalau kita membuat yang tidak boleh diberi minum adalah apa? Binatang yang tidak terhormat adalah orang yang meninggalkan sholat dan orang murtad. Ini diantaranya. Ini jadi berusahalah untuk menghindar dari orang-orang semacam itu sebab bencana akan turun juga kepada kita. Akan tapi barangkali kita masih di situ ada harapan untuk kita bisa merubah perlahan atau mempertahankan orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa dekat kepada Allah, maka Anda pun boleh di tempat itu untuk berjuang, bukan untuk menikmati gaji atau sebuah pekerjaan. Berubahlah misi kita, tetap bekerja di tempat itu karena saya punya misi perjuangan, karena satu-satunya orang yang bisa dekat dengan bos adalah saya misalnya, atau satu-satunya orang yang dipercaya di sini adalah saya, maka tetap saya pertahankan agar sholatnya jalan. Atau kau potong sesekali, itu tetap ah, barangkali karena mungkin maghrib ini jangan dilanjutkan rapat. Kita bisa mengusulkan. Maka di saat itu keberadaan anda di tempat itu insya Allah masih dimuliakan oleh Allah. Tapi permasalahannya adalah orang pasrah melanggar Allah hanya karena urusan gaji. Waduh, kalau dipindah nanti saya tidak dapat duit lagi ya, jadi saya di sini saja. Jadi tinggalnya di situ hanya mempertahankan uangnya maka ketahuilah Allah tidak akan memuliakan. Tapi jika anda bertahan di situ, karena untuk menjaga orang yang masih ada agar bisa sholat, bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad, maka anda pun diam-diam menjadi pejuang, biarpun tidak ditulis sebagai kiai dan ustad. Barangkali kalau ustad mau mengadakan ceramah di situ, nggak bakal dilarang. Tapi anda yang sudah di tempat itu sambil berbisik, bos kita itu sudah murtad, jangan sampai kita bawa satu, dua, tiga orang, sampai semuanya kebawa kepada anda. Adapun orang murtad, memang semua dosa adalah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Murtad termasuk bagian daripada itu. Dan jika orang ini kembali masih ada kesempatan, tetapi amalnya sudah dihapus yang dulu. Yang dulu dihapus. Makanya kembali kepada Allah, nanti bertobat, Islam lagi, insya Allah baru mulai. Dari itu dinilai amal baiknya, tapi dosanya nanti kalau Allah mengampuni, mengampuni, kalau tidak, tidak. Jadi intinya boleh kembali. Dan bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak kembali, murtad terus sampai mati, itu harga mati. Tempatnya langsung di neraka jahanam. Tapi kalau ada orang murtad, kembali kepada Allah. Dan memang seperti itu yang diinginkan. Sehingga kalau ada orang murtad mau dihukum bunuh, itu caranya bukan langsung dihukum bunuh. Kalau ada orang mati, kalau orang murtad dihukum bunuh, itu caranya adalah di Istitab Istitab itu tidak minta tobat. Tobat dulu pak, kenapa kamu murtad? Apakah kamu mengatakan begini, kamu masuk Kristen ya? Iya. Apakah kamu tidak ingat agama Islam begini? Dinasihati. Didatangkan kiai nasihati. Ini yang mengurus mahkamah, pemerintah. Pemerintah mengundang kiai nasihati dia. Kalau perlu kiainya dibayar sampai dia tobat. Kalau masih tidak mau, sekali, dua kali, tiga kali didatangkan siapa? Al-Guju, Al-Guju sini. Kata hakimnya, angkat pedang di atas kepalanya. Pak, mau kembali kepada Islam atau dipenggal lehermu? Ayo, kira-kira milih apa? Nah ini jadi tujuannya agar kembali kepada Islam. Kalau dia mengatakan penggal saja, ya udah penggal. Memang dia yang milih. Nah, jadi ternyata hukum penggal pun tidak sekejam apa yang dibayangkan oleh musuh-musuh Allah. Di dalam Islam, hukum menggal leher itu indah ternyata. Karena apa? Maksudnya, biar kembali kepada Islam. Jangan sampai mati murtad. Jadi murtad bisa kembali kepada Islam dan bisa menjadi kekasih Allah setelah itu. Karena barangkali waktu pertama dia murtad karena ilmunya sedikit. Sehingga ke bawah. Tapi setelah itu mendapatkan hidayah, belajar. Bisa jadi ustadz setelah itu. Dan insya Allah bisa ahli surga. Kemudian, perbedaan antara sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh. Ini memang ada dua pendapat. Pendapat yang sangat besar dikukuhkan. Sholat rok atal fajar itu adalah qobliyah subuh. Ini pendapat nomor satu. Jadi setelah fajar, adzan subuh, ibu melakukan sholat dua rakaat namanya qobliyah subuh sekaligus itu dua rokaat fajar namanya. Tapi ada pendapat ulama lain lagi yang dinukil bahwa dua rokaat fajar itu lain. Itu semuanya dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini kelihatannya lebih enak barangkali ibu rajin sholat ambil pendapat yang kedua ini. Jadi dua rakaat fajar itu kapan dilakukan? Di saat kita melihat fajar baru masuk subuh, Anda melakukan dua rakaat namanya dua rakaat fajar. Kemudian setelah itu ibu menambah dua rokaat namanya apa? Qobliyah subuh. Cuman pendapat ini lemah. Tapi lemah lumayan lah ibu kalau diamalkan ini hebat. Ya lemah pendapat ini lemah karena bukan pendapat nomor satu. Pendapat nomor satu di dalam madhab Imam Syafi'i atal fajar itu juga namanya dua rokobliyah subuh sama. Jadi kalau ibu barangkali termasuk orang yang banyak sibuk, ya ngambil saja yang pertama. Ya sudah, rokat al-fajr ya dua Qobliyah subuh, langsung Allah Akbar sebelum sholat subuh. Akan tapi, ya pendapat yang kedua, ibu boleh melakukan dua barangkali, ibu punya banyak, apalagi tahajudnya terlambat ya. Ya Allah, baru sholat empat rakaat kok sudah subuh. Nah, ya sudah, mending mendinglah, mumpung sholat saja dua rakaat fajar. Kemudian setelah itu dua, dua qobliyah subuh. Ini saja barangkali, karena waktu sudah jam delapan. Karena ada sebagian ustadz yang pengen hadir ke Jaga Satru. Yang biasa hadir jika Jaga Satru, Jaga Satru. Jangan sampai lepas. Karena tanda keseriusan kita dengan orang-orang sepuh kita semacam Al-Habib Muhammad bin Syekh Ayibmu itu adalah baik beliau ada atau tidak ada itu harus tidak berubah. Yang biasa datang tetap datang, jangan diputus. Kalau mendatangi tempat ini, kalau ada yang biasa datang ke Habib Muhammad di Jaga Satru, Kemudian datang ke tempat ini. Gara-gara mendatangi tempat ini, kau tidak ke sana, jangan datang ke tempat ini. Karena apa? Ketulusan anda sudah tidak ada lagi. Kalau biasa datang ke Jaga satu. Karena majelis ini kan forum komunikasi, artinya siapapun boleh masuk, hanya barangkali kita tekankan kepada Ustadz, DKM dan sebagainya. Orang yang lain pun boleh masuk, hanya kami himbau. Yang biasa datang ke Jaga satu, jangan gara-gara majelis ini lalu tidak datang ke sana upayakan habis ini langsung ke sana untuk membuktikan bahwasanya Anda tulus. Jangan hanya karena ngaji bukan oh lagi rame di sana, lagi rame di situ, lagi rame di sini. Yang sudah Anda istiqomai bertahun-tahun lanjutkan itu. Kemudian ini tambahan. Lah, ini mumpung di sini saya tambah ada Masya Allah pagi-pagi apalagi saya bisa seger pagi. Dan pengajian kita mungkin pengajian yang memang itu buat sangat pagi. Kalau perlu lebih pagi lagi biar nggak ada kena panas seperti ini. <laughs> Insya Allah ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Insya Allah diklatnya tetap akan kita lanjutkan karena beberapa hari ini di samping kita sibuk kita hari ini kita ke Jakarta itu hampir setiap dua hari sekali ini, masya Allah. Insya Allah dibetulkan itu jadwalnya. Besok juga berangkat lagi, lusa juga berangkat lagi ke Jawa Timur. Tapi pengajian ini tetap ada insya Allah karena Sabtu Ahad tetap ada hanya kemarin kebobolan karena ada seminar e, masalah membongkar akidah sesat dihadiri oleh beberapa orang-orang yang perlu untuk kita lurusin akidah mereka biarpun kita salah pilih rupanya kita duduk dengan orang yang nggak benar ya rupanya tasawuf diantemi semuanya Imam Ghazali diantem semuanya diantem barangkali termasuk pendengar yang ada di Korea dan Jepang apa yang kami, kami adakan acara kemarin itu panitianya bukan kami yang mengundang teman kami yang mengundang orang yang bersama kami adalah bukan kami kami ada sekedar pembicara pembicara yang kedua adalah orang yang sudah terkenal orang lama tapi ternyata dihantam tasawuf, dihantam Ghazali, dihantam Asy'ariyah, dihantam sehingga dialog kita berubah menjadi dialog sedikit berubah, tapi tetap kita pada prinsip membicarakan tentang akidah sesat. Akhirnya kita harus membela ahli sunnah, membela Asy'ari secara tidak langsung. Ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna ansurna wa la takhdhulna. وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تسر علينا إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah berikan kepada kami istiqomah di dalam menuntut ilmu istiqomah di dalam ibadah ya Allah dan jadikanlah ilmu yang kami dapat ilmu yang manfaat ya Allah jadikanlah ilmu ini adalah hujjah lana ya Allah sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan jangan sampai ilmu kami adalah hujjah alaina sesuatu yang membahayakan kami. Jangan kau jadikan ilmu kami ilmu yang akan membahayakan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu kami dan beri dan, dan, dan terimalah amal kami ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Terimalah amal kami. Ya Allah jadikanlah kami semua adalah orang-orang pilihanmu. Seperti engkau telah mengumpulkan kami saat ini ya Allah. Maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah bersihkan hati kami dari kedengkian kepada sesama kami dengan tetangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami. Khususnya di dalam keluarga kami, keluarga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling menghormati karenamu. Yang belum mendapatkan pasangan ya Allah berikan, kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan. Orang-orang yang engkau cintai yang akan menjadikan mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan anak-anak yang soleh-solehah. Hingga ya Allah keturunan yang soleh-solehah hingga hari kiamat ya Allah yang bisa membahagiakan kami, yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan bimbinganmu kepada kami, ya Allah kami lemah ya Allah. Godaan kami banyak, televisi ada di rumah kami, radio gak sering kami dengar. Teman-teman pun tidak semuanya ya Allah mengajarkan kebaikan. Akan tetapi ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu. Jika engkau menjaga kami, maka kami tidak akan terjerumus. Jika engkau lindungi kami, maka kami tidak akan tersesat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada kami, Ya Allah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami. Lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal, yang banyak, yang menghantarkan kami pada ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Ya Allah, Engkau lebih tahu, Ya Allah, siapa mereka-mereka. mereka mereka baik orang yang pernah dekat kepada kami ataupun yang tidak pernah dekat kepada kami. Berikan kepada mereka kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan ya Allah. Jika ada yang punya hutang ya Allah, mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka. Jika ada yang punya tanggungan, mudahkanlah mereka di dalam menyelesaikan tanggungan mereka. Dan jagalah kami ya Allah, jangan sampai kami mati dalam keadaan kami punya dosa kepada sesama kami. Jangan sampai kami mati punya dosa kepadamu. Jangan sampai kami mati punya utang ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa, Ya Allah. Engkau maha kuasa. Berikan kepada kami, Ya Allah, umur yang panjang. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Umur yang panjang, Ya Allah. Umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, Ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, Ya Allah. Kami yakin kau akan mencabut nyawa kami. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami, Ya Allah. Di saat kami sujud di dalam solat kami, Ya Allah. Jika engkau hendak mencawat nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini, Ya Allah. Kami rela jika engkau cabut nyawa, nyawa kami kelak di saat kami seperti ini. Cabutlah nyawa kami di saat kami berjuang di jalanmu, Ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu. Jangan cabut nyawa kami, Ya Allah. Di saat kami berbuat dosa, kami takut mati su'ul khatimah, Ya Allah. Berikan kepada kami khusnul khatimah. khusnul khatimah, Ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa kina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Tes, tes. Satu, dua. Tes. Tes, satu, dua. Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes. test, test.